الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Qanafitina azakumullah pada kesempatan sesi yang ketiga ini akan saya bacakan beberapa penjelasan dari para ulama kita terdahulu ataupun sekarang tentang beberapa poin penting seputar masalah yang telah kita uraikan sebelumnya. <clears throat> Masalah pertama ialah penjelasan para ulama tentang ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada penguasa. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah salah seorang ulama besar mazhab Syafi'iyah dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim beliau menjelaskan ajma'al ulama ala wujubi ta'atil umara fi ghairi ma'siyah para ulama sepakat wajib mentaati para penguasa dalam perkara selain kemaksiatan kepada Allah kita perhatikan di sini Al-Imam rahimahullah menukil kesepakatan seluruh ulama Islam wajib mentaati para penguasa dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah. Juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah salah seorang imam besar dari madrasah Syafi'iyah dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari beliau menyatakan wa qad ajma'al fuqaha على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن Wataskinid dahma yang artinya para fukoha seluruh ahli fikih sepakat wajib mentaati penguasa yang berhasil menguasai sebuah negara. As-Sultan al mutaghalib itu maknanya seorang penguasa yang mengambil kekuasaan dari pemerintah sebelumnya dengan cara yang nggak dibenarkan. Dengan cara kudeta, dengan cara pemberontakan, atau dengan cara-cara yang tidak syar'i, gitu ya. Tapi dia berhasil menguasai negara tadi. Maka seluruh fukoha kita sepakat wajib mentaati dia dan wajib berjihad bersama dengan dia. Mereka menjelaskan ketaatan kepada penguasa itu lebih baik daripada memberontak kembali penguasa itu. Sebab di situ terdapat upaya menyelamatkan darah kaum muslimin dan meredam atau e, menghilangkan situasi dan kondisi genting yang ada ketika itu. Pengertian dari ucapan Ibnu Hajar rahimahullah <clears throat> kalau seandainya kalau seandainya ada sebagian pihak melakukan aksi kudeta. Itu cara yang diharamkan dalam agama. Atau dia mungkin membunuh. Merencanakan pembunuhan penguasa yang ada. Berhasil. Itu cara yang diharamkan dalam agama. Tapi dia berhasil. Dan mengambil tampuk kekuasaan negara ketika itu. Dan dia mendaulat dirinya sebagai penguasa baru negara tadi. Maka seluruh para fuqaha sepakat harus mentaati dia. Walaupun caranya tidak benar. Walaupun caranya dilanggar, melanggar syariat. Tujuannya dalam rangka untuk menyelamatkan darah kaum muslimin, menenangkan suasana, tentu lebih baik daripada memberontak kembali penguasa tadi. Kalau kita berontak lagi, menang. Yang ini berontak lagi, menang. Berontak lagi, berontak lagi, berontak lagi. Akhirnya yang terjadi adalah peperangan, pertumpahan darah, kondisi yang mencekam, kondisi yang genting, sehingga lebih banyak berotnya daripada maslahatnya. Maka mereka langsung putus di awal. Harus taati, walaupun caranya salah. Apalagi yang caranya resmi bukan dengan cara-cara yang haram, bukan dengan cara kudeta dipilih, maka tentunya lebih-lebih wajib lagi mentaati penguasa-penguasa kita yang muslim. <clears throat> Ini beberapa penjelasan para ulama terkait dengan ketaatan kepada para penguasa. <clears throat> Adapun penjelasan para ulama terkait dengan bahaya pemikiran takfir. Bahaya pemahaman mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Ibni Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau mengatakan wabil jumlah فيجب على من نصح لنفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه a'zamu umuriddin. Beliau mengatakan kesimpulannya wajib atas setiap orang yang menasihati dirinya supaya dia tidak berbicara tentang masalah ini, masalah mengkafirkan orang lain tadi, melainkan harus dengan ilmu dan bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia berhati-hati mengeluarkan seseorang dari Islam, mengkafirkan orang dari Islam dengan semata-mata pemahamannya atau anggapan baik akalnya. Hati-hati kata beliau. Sebab mengeluarkan seseorang dari Islam atau memasukkan orang ke dalam Islam itu termasuk perkara agama yang paling besar. Intinya tidak boleh serampangan. Seperti yang terangkan tadi Ikhwan, itu perkaranya sangat mengerikan. Yang menuduh kafir padahal padahal nggak demikian keadaannya, maka tuduhannya kembali kepada dirinya sendiri. <clears throat> Adapun <clears throat> penjelasan dari kalangan para ulama terkait dengan praktek-praktek bom bunuh diri. Praktek bom bunuh diri dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-amaliyah al-intihariyah. Bom bunuh diri. Dijelaskan dijelaskan oleh al syeikh Al-Allamah al muhaddith محمد ناصر الدin al-Albani rahimahullah Syekh Nasir al-Albani beliau menyatakan العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها محرمة وقد تكون من الأنواع الذي يخلد صاحبها في النار هذه العمليات al-intihariyah laisat islamiyah itlaqa. Dari kaset ceramah beliau. Beliau mengatakan, praktek bom bunuh diri di zaman kita sekarang ini semuanya tidak disyariatkan, semuanya haram. Bahkan bisa jadi termasuk amalan yang membuat pelakunya itu kekal dalam neraka. Maka praktek-praktek bom-bom bunuh diri ini bukan termasuk Islam sama sekali. Itu juga penjelasan yang serupa disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini keterangan dari para ulama kita sekarang ini. Syekh al Albani ulama Yordania, Syekh Ibnu Utsaimin ulama Qasim yang ada di Mekah eh, yang ada di Saudi Arabia sana. Adapun fatwa-fatwa para ulama yang berkaitan dengan jihad. pun fatwa para ulama yang berkaitan dengan jihad. Ada yang bertanya. Ini jawaban semuanya disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau termasuk ulama besar negara Arab Saudi, termasuk anggota Lajnah Daimah, Dewan Riset Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, termasuk ulama besar di sana. Beliau tanya, <clears throat> mana yang lebih agung? Berjihad dengan belajar ilmu atau berjihad dengan pedang? Jawabannya beliau, al-ilmu awwala. Jihad dengan mempelajari ilmu agama dulu. Fala buddha lil insan ayyata'allama ma yastaqimu bihi dinuh. Wajib atas setiap insan mempelajari sesuatu yang dengan itu agamanya bisa lurus mempelajari bimbingan agama Allah yang dengan itu agamanya bisa lurus. Beliau mengatakan fal ilmu awalan thumma yakunul amal. Ilmu dulu baru amal. Di antara amalnya adalah jihad. Hingga jihadnya dibangun di atas ilmu dan petunjuk bukan jihad di atas kebodohan dan kesalahan. Kemudian beliau tanya lagi. Ma ra'yukum fi man yuftin nasa bi wujubil jihad wa yaqul la yustaratu lil jihadi walin wala rayah. Apa pendapat Anda tentang seseorang yang memberi fatwa kepada masyarakat wajib untuk berjihad dan dia menyatakan jihad tidak dipersyaratkan ada penguasa dan ada bendera penguasa. Yang penting jihad. Beliau menjawab, Hada ra'yul khawarij. Ini adalah pemahaman sekte khawarij. Fala buddha min rayah, wala buddha min imam. Jihad itu harus ada bendera penguasa dan harus bersama dengan penguasa. Wahada manhajul muslimin min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah manhaj metode jihad kaum muslimin dari mulai semenjak zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Walladhi yufti bi ayyakuna bila imamin wala rayatin fahuwa khariji muttabi'un limadhabin wa ra'yil khawarij. Sementara orang yang berfatwa jihad tidak perlu imam, penguasa, tidak perlu bendera penguasa, itu orang khawarij. Dia mengikuti madhab dan pemahaman sekte khawarij alias orang yang sesat. <clears throat> Baik. Beliau ditanya lagi. <clears throat> Hal juzul khuruj lil jihad biduni idhil imam idza nala ridhal walidain? apakah boleh keluar untuk berjihad dengan tanpa izin penguasa walaupun diridhoi orang tua. Beliau mengatakan idza azina lahul walidani baqiya idnul imam fala budda minal amraini idnul imam waridhal walidain. Kalau kedua orang tuanya sudah memberi izin, yang tersisa izin penguasa. Harus ada dua izin. Izin penguasa dan yang kedua keribuan kedua orang tua. Baru ada yang namanya jihad. Penguasa ngizinkan, orang tua kamu nggak ngizinkan, tidak boleh berangkat jihad. Orang tua ngizinkan, tidak ada izin penguasa, tidak ada yang namanya jihad. Sehingga jihad ada ketentuan-ketentuannya seperti yang saya uraikan di atas. <coughs> Baik. Fatwa yang lain yang berkaitan dengan masalah <coughs> yang berkaitan dengan masalah demonstrasi-demonstrasi. Disebutkan fatwa dari asy Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Bas rahimahullah. Beliau adalah ulama besar negara Saudi. Beliau pada masa hidupnya adalah mufti, mufti negara Saudi. Beliau mengatakan, "La ara al mubaharat an-nisaiyah wal-rijaliyah min al-ilaj. Walakinni ara annaha min asbabil fitan ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض بغير حق menurut pandangan saya demo-demo demonstrasi-demonstrasi baik yang dilakukan oleh wanita-wanita ataupun pria-pria bukan termasuk solusi. Bahkan menurut pandangan saya, demo itu termasuk sebab fitnah, sebab munculnya kejahatan-kejahatan, sebab terjadinya keboliman dari sebagian pihak, sebab terjadinya tindakan semena-mena atas pihak yang lain dengan tanpa hak. Walakinil asbabus syar'iyyah al-mukatabah wan nasihah wa da'wa ilal khair bituruqis salimah. Tapi cara-cara yang syar'i itu dengan cara mukatabah, tulis sebuah surat disampaikan pada pihak penguasa atau menasihati langsung para penguasa atau mendakwakan perkara kebaikan, menyuruhkan perkara kebaikan dengan cara-cara yang damai, dengan cara-cara yang tenang, dengan cara-cara yang benar. Beliau mengatakan itulah cara yang ditempuh oleh para ulama, oleh para sahabat Nabi, oleh para tabi'in. Bukan dengan cara menghujat penguasa di mimbar-mimbar dan yang semisalnya. Kata beliau. Wallahul musta'an. Juga fatwa dari Asyikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah terkait dengan demonstrasi ini. Beliau mengatakan, dinuna laisa dina fawda. Dinuna dinun bibatin. Dinu nizamin wa sakinah. Wal mudaharat laisat min a'malil muslimin. Wa ma kanal muslimuna ya'rifunaha. وما كان المسلمون يعرفونها ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة لا فوضى فيه ولا تشويش ولا إثار فتن هذا هو دين الإسلام Dia mengatakan agama kita itu bukan agama yang suka ribut-ribut. Agama kita agama yang punya aturan. Ada aturannya, agama yang tenang. Sementara demonstrasi-demonstrasi itu bukan termasuk amalnya kaum muslimin. Muslimin semenjak zaman dahulu kala tidak pernah kenal dengan demonstrasi. Agama Islam agama yang hudu, agama yang tenang, agama yang rahmat, tidak ada keributan, tidak ada upaya untuk menyebarkan fitnah dan segala macamnya. Itulah yang namanya agama Islam. Belum mengatakan setelah itu. Wal huquq yutawassalu ilaiha duna hadhihi tariqah bil mutalabah asyariyah wa turuq Sementara hak rakyat, hak-haknya kita itu bisa dicapai dengan selain cara itu. Bisa dicapai dengan selain cara demonstrasi. Dicapai dengan cara-cara yang syar'i, dengan upaya-upaya yang syar'i. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan hadhil mudaharat tuhjithu fitanan katsirah, tuhjithu safka dima wa tuhjithu takhrifa amwal, fala tajuzu hadhil umur. Sementara demonstrasi-demonstrasi ini memunculkan fitnah yang sangat banyak, menyebabkan pertumpahan darah, menyebabkan rusaknya berbagai macam harta benda. Ini perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama. <clears throat> Dan masih banyak lagi khanafitina azakumullah kaum muslimin rahimakumullah. Fatwa-fatwa ulama, fatwa-fatwa para ulama kita dulu maupun sekarang yang berkaitan dengan masalah ini. Sekali lagi semua kembali kepada prinsip Islam. Islam itu agama rahmat. Agama yang suka ketenangan, suka kedamaian, suka kesejahteraan. Bukan agama yang mengajarkan huru hara. Bukan, bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Atau agama yang mengajarkan anarkis. Apalagi mengajarkan pemahaman terorisme. Tidak. Sekali lagi, terorisme bukan Islam. Islam bukan terorisme. Anarkisme bukan Islam. Islam bukan anarkisme. Oleh karena itu seperti yang diterangkan tadi. Mari kita bersama-sama menampilkan Islam seindah-indahnya. Islam semurni mungkin. Seperti yang dulu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Prinsip kita jelas. Kembali kepada Al-Quran. Kitab suci kaum muslimin. Kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Bimbingan-bimbingan beliau. Ajaran-ajaran beliau. Kita tampilkan Islam kepada umat dengan cara yang mulus, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang rahmah. Kita tampilkan Islam seindah mungkin, serahmat mungkin, sehikmah mungkin, selembut mungkin, sesantun mungkin supaya kaum muslimin cinta kepada Islamnya, supaya muslimin kembali kepada Islamnya, mempelajari agama Islam dengan baik dan benar, dan supaya kaum muslimin tersadarkan dari tindakan-tindakan yang melanggar Islamnya. Tindakan terorisme, tindakan uh, anarkisme, tindakan yang mengatasnamakan jihad dan segala macamnya, itu semuanya supaya ditinggalkan dan kembali kepada pangkuan agama Islam yang mulia yang mengajarkan etika, yang mengajarkan akhlakul karimah, yang mengajarkan perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan setelah acara ini, setelah apa yang tadi kita bacakan kepada hadirin sekalian, kita menjadi muslim yang baik dalam berbangsa dan bernegara, kita menjadi muslim yang taat kepada penguasanya dalam perkara yang syar'i dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi muslim yang beretika, muslim yang berakhlakul karimah, disertai dengan ibadah yang giat, disertai dengan akidah yang kuat, disertai dengan iman yang kokoh. Kita menjadi muslim yang beretika, muslim yang berakhlakul karimah, menebarkan rahmat, menebarkan hikmah, menebarkan kasih sayang, menebarkan kedamaian, menebarkan kesejahteraan di seluruh penjuru tanah air ini dan di seluruh penjuru dunia yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ini termasuk uh, amal baik yang memberatkan timbangan nah, timbangan kita nanti di yaumul qiyamah dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya taufik wal hidayah sehingga di hari-hari esok sampai akhir hayat kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita wafat di atas bimbingan Islam yang mulia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf pula. Mungkin ini sedikit penyampaian dari saya. Walhamdulillahirabbil alamin.